Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa abnai fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan keterangan Syekh Abdul Ali Bassam rahimahullahu taala terkait dengan perselisihan ulama' melihat tentang melihat hilal apakah ketika sebuah negeri melihat hilal mengharuskan negeri-negeri yang lain untuk mengikutinya atau masing-masing negeri memiliki hilal ru'ya hilal masing-masing atau tersendiri sehingga tidak saling melazimkan satu dengan yang lainnya. Maka ini adalah perselisihan di kalangan ulama sebagaimana yang telah kita bacakan bahwa madhab jumhur ulama di antaranya adalah Imam Abu Hanifa dan Imam Ahmad bahwasanya idza ruya fi baladin lazima hukmuhu jami'an nas jika hilal itu dilihat di suatu negeri, maka mengharuskan seluruh manusia mengikutinya dari negeri-negeri yang lain. Berdalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah dan apabila kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Juga berdasarkan firman Allah taala di dalam Al-Qur'an. Faman syahida minkum syahra Barang siapa yang menyaksikan lihat di antara kalian bulan ru'ya hilal, maka hendaklah dia berpuasa maka ayat ataupun hadis tersebut menyeru kepada seluruh manusia tidak khusus di satu negeri saja tanpa negeri yang lainnya. Maka siapa yang siapa saja ya di muka bumi ini yang melihat dan menyaksikan hilal maka berpuasa. Nah, sehingga para ulama yang mengikuti pendapat ini di zaman kita sekarang ya seperti Imam Al-Albani rahimahullah taala mereka menyatakan bahwa terlebih-lebih di zaman sekarang yang per, modern apa eh, peralatannya canggih yang sudah lengkap bisa ketika dilihat di satu negeri bersamaan dengan itu bisa diketahui di negeri yang lain yang sangat jauh. Nah, maka ini sangat memungkinkan untuk diterapkan. Ya. Siapa saja yang melihat di satu negeri maka negeri yang lainnya mencukupkan untuk mengikutinya. Nah, pendapat kedua yaitu madhab Imam Syafi'i rahimahullah dan sekelompok dari para ulama salaf yaitu masing-masing negeri memiliki ru'yanya karena adanya ikhtilaful matalib perbedaan matla yakni perbedaan terbitnya munculnya bulan masing-masing negeri itu berbeda-beda. Yang disebut dengan ikhtilaful matalib. Nah, Mereka menyanggah pendalilan dari pendapat pertama bahwasanya seruan yang dimaksud dalam ayat ataupun dalam hadis itu adalah nisbi yaitu siapa saja yang melihatnya. Maka ketika penduduk suatu negeri melihatnya, dia berpuasa. Ketika penduduk yang lain belum melihatnya, berarti dia tidak berpuasa. Nah, maka seruan itu tidak mengharuskan ketika salah satu negeri melihatnya, maka seluruh negeri-negeri yang lainnya walaupun tidak melihatnya maka dia wajib mengikutinya tidak mengharuskan demikian Naam kemudian beliau menukilkan pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala ucapan beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan takhtaliful matalib ittifaqi ahli al-ma'rifati berbeda matla itu adalah merupakan kesepakatan manusia. Ya, orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus terkait dengan matlak itu sepakat bahwa matlak itu berbeda-beda dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Fa in ittafaqat lazima as-saum wa illa fala. Jika <coughs> matlaknya sama dalam suatu penduduk negeri maka berarti berlaku untuk pendapat yang pertama karena matlaknya sama siapa yang melihatnya maka mengharuskan berpuasa yang lain karena tidak ada perbedaan matlak ya sebagai contoh misalnya antara kita Kendari dengan Makassar tidak ada perbedaan waktu. Ya. Atau di sekelilingnya. Tidak ada perbedaan waktu antara Kendari atau Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Selatan. Ketika tidak ada perbedaan waktu, berarti matlaknya satu. Sama. Maka siapa saja yang melihat diwajibkan, diharuskan yang lain mengikutinya untuk berpuasa. Jika terdapat perbedaan matla, maka di situ berlaku ya pendapat kedua ini yaitu tidak saling mengharuskan. Ya. Tidak saling mengharuskan, yakni masing-masing berpuasa dengan matlaknya. Nah. Dan inilah yang lebih sahih dari pendapat madhab syafi'iyah kata Syekhul Islam dan ini adalah merupakan ucapan salah satu dari ucapan madhab Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian beliau menukilkan ucapan Syekh Najib Al-Muti'i rahimahullah beliau mengatakan al-qaulu bi adam i'tibari ikhtilafil matali' yukhaliful ma'qula wal Orang yang mengatakan tidak ada perbedaan matla ini menyelisihi akal kenyataan dan menyelisihi dalil mangkul. Ya, mangkul itu dalil maksudnya. Nah, bukan mangkulnya Islam jamaah. Mangkul adalah yang dinukil dari dalil Al-Quran atau Sunnah. Maka orang yang mengatakan tidak ada perbedaan matlah ini sekali lagi menyelisihi akal dan mangkul. Ya, Adapun penyelisihannya terhadap akal karena kenyataan yang berlangsung di muka bumi ini, kehidupan ini ya. Perbedaan waktu yang ada berdarurat. ya, darurat kita telah mengetahui adanya perbedaan waktu. Ada yang satu jam, ada yang dua jam, ada yang lima jam, ada yang tujuh jam, ada yang dua belas jam, ya. Perbedaan waktu yang tertinggi, terbesar dari satu negeri ke negeri yang lainnya adalah berapa? 12 jam ya. Nah, ya berarti setengah hari. Di sini siang, di sana malam. Di sana malam, di sini siang. Ya. Beda matlaknya. Nah, maka spontan yang seperti itu ya terjadi juga perbedaan ya terbitnya atau munculnya bulan. Nah, barakallahu fikum maka ini kenyataan. Adapun penyelisihannya terhadap dalil annahu mukhalifun li hadis Quraisy sahih Muslim. Karena pendapat yang tidak mengakui adanya perbedaan matla' ini menyelisihi hadis Quraib di dalam Sahih Imam Muslim yaitu di mana sahabat Quraib ini hadisnya dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Pada nomor 1087. Ya, juga di dalam Sunan tirmidzi pada nomor 693. Berkata Quraib, sahabat Quraib radhiyallahu taala anhu, aku pernah datang ke negeri Syam Kodim tu Syam, aku masuk datang ke negeri Syam. Faraitul hilala lailatal jum'ah. Maka aku melihat hilal pada malam Jumat. Berarti hari Jumat dia berpuasa karena dia melihat di malam Jumat. Thumma uttu ilal Madinah. Kemudian aku kembali ke Madinah di akhir syahr, di akhir bulan. Di akhir dari bulan Ramadan. Fasalani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Mata raaitumul hilal?" Ketika aku sampai di Madinah dari Syam ke Madinah. Jadi di Syam dia melihat hilal hari Jumat. Datang ke Madinah di akhir bulan. Ibnu Abbas bertanya kepada beliau di Madinah, "Kapan engkau kapan kalian kalian melihat hilal?" yakni di Syam. Fakultu lailatal Jum'ati wa yaitu di malam Jumat dan manusia berpuasa. Ya. yakni penduduk Syam berpuasa di hari Jumat. Ini ya, kalau dibilang malam Jumat berarti besoknya itu hari Jumat. Ya. Jadi kalau beda dengan kalau kita bilang Jumat malam berarti malam Sabtu. Ya. Jadi kalau kita bilang malam Jumat, malam Sabtu berarti besoknya hari Jumat. Besoknya hari Sabtu. Nah, ini Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Berarti besoknya hari Jumat. Faqala lakinna sabt. Kata sahabat Ibnu Abbas, akan tetapi kami di Madinah melihatnya di malam Sabtu. Berarti mereka berpuasa di hari Sab Sabtu. Ada perbedaan. Di Syam hari Jumat awal Ramadannya di Madinah hari Sabtu. Kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Fala nazalu nasumu hatta nukmila salasin aw narahu." Hakada amara amara hakada amara Rasulullah amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ketika sahabat Ibnu Abbas mengatakan kami di Madinah melihat di malam Sabtu, jadi kami berpuasa hari Sabtu. Sahabat Quraib mengatakan tidakkah kalian penduduk Madinah mencukupkan dengan ruyanya ahlu Syam, penduduk Syam. Nah, maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan kami melihatnya di malam Sabtu dan kami berpuasa di hari Sabtu dan kami terus berpuasa sampai menyempurnakannya 30. Kalau kami tidak melihatnya atau kami jika kami melihatnya maka kami berbuka. yakni di bulan Syawal, awal Syawal Idul Fitr. Demikian dan Rasulullah SAW memerintahkan kami. Maksudnya dalam hadis yang telah kita bacakan bahwa kalau ya yakni hadis yang pertama jika kita tidak e, melihat bulan maka kita menyempurnakan ya Sya'ban menjadi 30 ya atau jika kita melihatnya maka kita berpuasa begitu Rasulullah perintahkan nah jadi ini pendalilan dari apa pendapat yang kedua ya yang mengatakan adanya perbedaan matlak terbukti di sini bahwa para sahabat penduduk Syam berbeda dengan penduduk Madinah dalam melihat bulan dalam ruya hilal ya barakallahu fikum qala muallif kitab zallal Ya, berkata penulis kitab Az-Zallal atau Az-Zullal beliau mengatakan i'lam yaqinan anna al-qawl as-sahih alladhi infasala alaihi al-muhaqqiquna min ulama'il amr al-athar wa ahli an-nadhar wa ulama' al hay'a huwa an yandura baina ar-ru'yati wa ghayriha fa in kana bainahuma alfani wa mi'atani wa sittah wasittatun wa ishruna kilan faakal aqal al hukmu wahidan fi saum wal fitr littihadil matali' berkata penulis kitab Az-Zallal Kata beliau rahimahullah, "I'lam, ketahuilah dengan yakin bahwa ucapan yang benar, pendapat yang benar yang bersepakat padanya ahlu tahqiq para ulama ahlu sunnati wal jamaah, para ulama yang meneliti dalam permasalahan ini, ya dan juga para ahli penelitian, ahli nazar dan juga para ulama yakni hay'a kibar ulama bersepakat bahwasanya melihat antara ru'ya negeri tersebut, yakni adanya orang yang melihat di satu negeri itu dilihat antara negeri itu dengan negeri yang lainnya, tetangganya. Ya. Apabila antara kedua negeri itu terdapat jarak 2226 kilo, 2226 kilo. Ya, 2226 2226 kilo jaraknya antara satu negeri ke negeri yang lainnya. Di bawahnya 2200 sampai ke bawah bukan lebih ya. Maka hukumnya satu. Ya, sarul hukmu wahidan fi shaum wal fitr. Maka ini dihukumi satu matlak, tidak ada perbedaan waktu, maka hukumnya sama, wajib berpuasa. Ya. Jadi tidak dilihat perbedaan negeri atau wilayah yang jelas dikira-kira. Kita di sini misalnya di Kendari melihat ada yang melihat hilal. Ya. Maka diikuti oleh di seluruh arah barat, timur, utara, selatan menarik jarak kira-kira ya dari Kendari ke Ambon misalnya. Lebih 2226 kilo atau kurang. Kalau lebih berarti tidak masuk. Terjadi perbedaan matlak. Tidak wajib mengikuti puasanya kita di Kendari. Ke arah Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, mendapatkan di bawah jarak 2226. Berarti dia wajib mengikuti puasa kendari. Satu matelah. Ke arah utara juga demikian. Ke selatan juga demikian. Nah, maka ini ya pendapat yang sahih dengan yakin kata penulis kitab Az-Zallal rahimahullah yang disepakati oleh ulama ahlu sunnah ya dewan fatwa para ulama dan para peneliti terkait dengan masalah matla ini. Nah, jadi itu diambil standar ukuran jarak 2226 kilo. Karena dengan jarak itu belum ada perbedaan matla, Ya, belum ada perbedaan waktu. Wa in kana aktsaru min dzalika fala yasihhu. Wa sara likulli baladin hukmuhu li ikhtilafi matali'iha. Kalau jaraknya lebih dari itu, maka masing-masing negeri memiliki ru'yanya, hilal ru'ya hilalnya masing-masing karena perbedaan matla, Karena perbedaan ma matla. Sawa'un kana al-bu'du syarqan au gharban au syamalan au januban. Sama saja arahnya itu ke arah timur atau barat atau e, utara atau selatan Ya. Jadi diukur dengan jarak tersebut. Nah, atau kata wilayatin wahida amla? Sama saja apakah di dalam satu masih dalam satu negara, satu wilayah atau sudah berbeda wilayahnya. Jadi walaupun wilayahnya berbeda, ya, tapi kalau masih dalam jarak 2226 kilo, maka dihitung masih satu matlak ya maka dia mengikuti puasa orang yang melihat duluan ya di matlaknya tersebut atau kafi iklimin wahid amla atau dalam satu iklim atau berbeda iklimnya ya tetap berpegang dengan jarak tersebut wa hadza huwal mutabiq lin nususi syar'iyyah wal falakiyyah wa bi hadzal qaul tantafi jami' jami'ul iskalat wallahu a'lam maka dengan ini mencocoki nas-nas syariah dan juga ilmu al-falak, ya, ilmu penelitian terkait dengan matlak, ya, ilmu perbintangan itu tidak bertentangan dengannya. Dan dengan ucapan ini hilang seluruh problem ya iskal wallahu alam. Nah, demikian barakallahu Ya. Uh, pendapat yang dikuatkan ya oleh para ulama di zaman kita sekarang Naam terkait dengan perbedaan matla ini. Kemudian Syekh rahimahullah taala menukilkan pula qarar hayati kibar ulama bi sya'ni ikhtilafil matali'. Ya. yakni fatwa pembesar para ulama di dewan fatwa ya di lajnah daimah ataupun di Majma' al-Fiqhi di Makkah, perkumpulan para ulama besar ya mengikrarkan hal tersebut. Ya, yang telah disebutkan oleh penulis kitab Az-Zullal atau Az-Zallal. Saya belum sempat lihat yang penulisnya siapa. Sehingga di sini beliau hanya menyebutkan penulis kitab Az-Zallal atau Az-Zullal Nah, barakallahu fikum. Ya, menyatakan demikian dan ini dikuatkan oleh Dewan Lajna Kibar Ulama di Saudi Arabia dan juga secara khusus di Makkah Al-Mukarramah dalam Majma' Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Nah, barakallahu fikum dan perselisihan ini adalah perselisihan yang uh, ijtihadiyah ya perselisihan yang terjadi dari dulu ya barakallahu fikum maka ini merupakan ijtihad ya tidak saling uh, apa namanya memaksakan ya kembali kepada ijtihadnya masing-masing nah barakallahu fikum kemudian jadi di sini saya apa namanya? tidak membacakan ya korornya penetapan hayat kibar ulama terkait dengan matlah ini dan juga majma' fiqh islami. Nah, walhasil ya mereka menguatkan pendapat yang disebutkan oleh penulis kitab Az-Zallal tersebut. Nah, <clears throat> kemudian barakallahu fikum juga ikhtilaf ulama tentang nisabul bayi al bayinah bidukhuli syahr Ramadan. Ya, kadar saksi terkait dengan masuknya bulan Ramadan maka itu berselisih para ulama. Ya, ada tiga pendapat Eh, salah satunya adalah annahu kabaqiyati syuhur la budda fihi min syahidaini adlain. Bahwa diharuskan enam persaksian melihat ru'ya hilal ini dua saksi yang adil. Ya, dan ini berlaku untuk seluruh bulan. Berlaku untuk seluruh bulan, dua orang saksi baru diterima Pendapat kedua, annahu la yukbal illa bi syahidaini illa fi halatil ghaim wa ma yahjubu ar-ru'yah hina idzin yuqbalu syahidun wahid bahwasanya tidak diterima ya persaksian ru'yah hilal itu kecuali dua saksi sebagaimana pendapat yang pertama tapi pendapat yang kedua ini mengkhususkan kecuali dalam keadaan al-ghaim ya kabut ada awan atau yang menghalangi untuk melihat hilal, maka pada saat itu diterima satu persaksian. Nah, jadi diterima satu persaksian dengan syarat kalau terhalangi untuk melihatnya. Nah, tapi jika tidak, maka harus dua saksi. Dan ini berlaku pada seluruh bulan. Ya, karena ada yang membedakan ya sebagaimana yang telah kita bacakan dari uh, syarah Syekh Abdullah uh, Abdul Qadir bahwa jika bulan Ramadan itu satu saksi ya jika bulan uh, Syawal itu dua saksi. Nah, ada pendapat yang membedakan demikian. Taib. Maka ini pendapat kedua barakallahu fikum satu saksi itu cukup kalau dalam keadaan terhalangi untuk dilihat. Tapi jika tidak maka pendapat pertama dan kedua sama yaitu harus dua saksi yang adil. Pendapat ketiga annahu yuqbal syahidun wahidun mutlaqa. Wa hadha huwa al-qaulur rajih alladhi yadullu alaihi Haditsul bab wa ghairuhu. Ya, bahwasanya diterima satu saksi mutlak. Ya, Pendapat ketiga, satu saksi mutlak diterima. Saksi yang adil. Ya. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, yang roji, yang ditunjukkan oleh hadis pembahasan kita hadis bab ya dan yang hadis-hadis yang lainnya. Nah, yaitu sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Nah, apa hadis Abdullah bin Umar taro an nasul hilal yang manusia saling melihat hilal lalu Ibnu Umar menyaksikan hilal sendirian beliau datang kepada Rasulullah dan Rasulullah menerimanya. Ya, kemudian hadis yang berikutnya nanti yaitu seorang yang melihat hilal datang kepada Rasulullah, Rasulullah tidak mengenalnya, maka Rasulullah bertanya, "Apakah engkau mempersaksikan la ilaha illallah na Muhammad Rasulullah?" Maksudnya apakah dia itu orang yang adil? Ya, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan berakal ya, baru diterima persaksiannya sehingga ini pendapat yang rojeh dari pendapat-pendapat yang terkait dengan penerimaan saksi ya di dalam melihat hilal itu cukup dengan satu saksi yang adil ya berdasarkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.